Anggrek RW berapa Pak? Uh, ah, RW Iya. ya. Bapak RW 007 berserta stafnya dan juga kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, Baitur beserta stafnya yang kami hormati warga yang ada di sekitar Masjid Baitur Rahman di Perumahan Anggrek para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul di rumah Allah Rabbul Alamin. Tidak ada tujuan lain kecuali kita ingin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud lain kecuali kita ingin menambah beratnya amalan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan Meskipun cuaca cerah ya, cerah dan gerah menambah semangat kita dan menambah keinginan dan harapan kita sebagaimana tema yang akan kita angkat yaitu masuk surga bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memusan kita termasuk orang-orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah rawahu muslim Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Kemudian mereka membacakan kitabullah dan mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka kecuali akan turun yaitu as-sakinah ketenangan diliputi rahmat dikelilingi oleh para malaikat dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Para hadirin, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah bagian terkecil dari sebuah bangunan bangsa. Jika keluarga tersebut baik, insya Allah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan jauh dari kebaikan. Dan kita tahu sebaliknya, jika sebuah keluarga itu rusak, tentu akan berpengaruh besar pada perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita tahu para jemaah, keluarga terdiri dari ayah, seorang ibu dan anak-anaknya. Kita ingin kebahagiaan kita hadap kita dapatkan dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga seorang suami, seorang ayah dia harus rela keluar rumah pagi pulang malam orang mengatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak lain adalah untuk mewujudkan harapan untuk mewujudkan keinginan untuk meraih kebahagiaan menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana memang dari awal ketika pernikahan dalam perjalanan kebahagiaan didapatkan dalam perjalanan bergelak tawa bersama dengan anak istrinya bercanda di meja makan bahkan di tempat-tempat rekreasi barangkali begitu namun yang harus menjadi perhatian kita, janganlah kita berpuas diri dengan kebahagiaan yang hanya kita dapatkan di meja makan. Dengan fasilitas hidup dan kehidupan yang cukup bahkan berlebih. Mari kita raih kebahagiaan itu bisa nanti bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman, yakin akan adanya kehidupan setelah kehidupan ini para jemaah. Kita orang yang beriman Yakin bahawa ada kehidupan yang kekal abadi Di sana ada sorga Di sana ada neraka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam Man syahida an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa anna Isa abdullah wa rasuluh Wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min Wal jannata haq Wal naru haq أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه البخاري ومسلم نبي bersabda Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berada disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya serta bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat yang Allah berikan kepada Maryam berupa kun kun. Serta ruh yang ditiupkan oleh Allah kepadanya. Dan bersaksi bahwa sorga itu benar dan bersaksi bahwa neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya apapun perbuatannya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat ya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kita percaya bahwa kehidupan yang kekal setelah kehidupan sekarang ini di situ menanti kita. Di mana kita semua akan menuju ke sananya. Tidak seorang pun dari kita yang hadir di tempat ini mengingkari adanya kematian. Tidak satupun dari kita yang mengingkari bahwa di sana ada surga, di sana ada neraka. Dan kita bersyukur kepada Allah semua umat Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau mau. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan? Siapa yang tidak mau?" Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak mau taat atau bermaksiat kepadaku berarti dia tidak mau." Kita duduk di sini menjadi orang yang mau. Kita bersimpuh di sini di rumah Allah ingin menjadi orang yang enggan untuk masuk surga. Oleh karena itu kita pang pang kita tidak ingin masuk surga sendirian. Mari kita ajak anak kita. Kita tidak ingin bertengger sendirian di surga. Mari kita ajak istri kita. dan kita doakan semua kaum muslimin dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, ukuran sukses seseorang kalau di dunia ini bangga dengan berjejernya bintang di pundak, senang dengan berlipatnya dolar yang ada di tabungannya. Tidak sedih atau dia sudah merasa tenang karena apartemen berjejer, vilanya juga tidak bisa dihitung, namun Al-Quran mengatakan suksesnya seseorang adalah jika selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam surat Ali Imran pada ayat 185 Allah Ta'ala berfirman Kullu nafsin da'ikotul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah mata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur illa mata'ul ghurur Allah taala berfirman setiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Dialah orang yang sukses. Faza, dia orang yang beruntung. Orang Wabal hayatu dunia illa mata al-gurur dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Dunia menipu tapi manis. Dunia menipu tapi membuat orang yaitu terkecoh. Khadiratun halwah. Dunia itu hijau dan manis bagaimana kita bisa merasakan hijaunya manis dunia ini sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Catatlah dalam catatan kita dihafal nomor ayat dan suratnya dijadikan sebagai program hidup kita dijadikan sebagai program keluarga berencana yaitu surat Ar-Ra'du ayat 23 dan 24. Surat Ar-Ra'du ayat 23 dan 24. Allah berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar." Allah Taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak cucu keturunan mereka dan para malaikat pun masuk dari pintu-pintu surga menuju kepada keluarga tersebut dengan mengatakan salamun alaikum bima sobartum selamat atas kalian selamat atas kalian dengan sebab kesabaran kalian dulu di dunia Fani'ma uqbad dar inilah senikmat-nikmatnya tempat. Para jemaah, ketika antum, ketika saudara dipromosikan jabatan di kantor. Kemudian ada orang yang mengucapkan selamat Bahkan banyak yang berdatangan untuk mengucapkan selamat. Bukankah senang hati melihat fenomena semacam itu? Maka di sini yang mengucapkan selamat para jemaah tidak lain adalah orang ah, makhluk yang mulia yaitu para malaikat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian atas kesabaran kalian dulu di dunia. Kita nanti akan bahas sabar itu. Sabar adalah menahan diri, amsun nafsi. Ada tiga macam as-sabru fi taatillah, as-sabru an maksiatillah, as-sabru al adzarillah. Sabar untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam meninggalkan perbuatan dosa. Sabar dalam menghadapi takdir ujian Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahmati Allah, kita berharap Kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini tidak berhenti di sini, tapi bagaimana nanti bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun dari kita yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah. Dan Nabi menjamin kullu ummati semua Kullu ummati yadkhulunal jannah. Bukan surga untuk perorangan, untuk kelompok, tidak. Semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Berarti ada yang ada yang tidak mau para jemaah. Siapa yang mau ya Rasul? Siapa yang tidak mau ya Rasul? Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Yang tidak mau, berarti dia tidak mau masuk surga. Para jemaah rahmati Allah, kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada beliau, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas masuk surga bersama dengan keluarga jalan menuju surganya Allah sangatlah banyak tidak terhitung namun pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan empat poin di mana empat poin tersebut apabila berkumpul pada seseorang insya Allah pintu-pintu yang lain atau jalan-jalan yang lain kita harapkan mudah untuk ditempuh karena empat jalan ini adalah empat jalan yang memang cobaannya sangat besar ya tantangannya begitu berat dan memang sorga itu tantangannya berat ketika Allah menciptakan sorga kemudian menyuruh malaikat Jibril masuk dan melihat ke dalamnya maka Jibril mengatakan ya aku yakin tidak satu pun yang tidak ingin untuk masuk ke dalam sorga namun ketika melihat ranjau-ranjau yang mengelilingi sorga Jibril mengatakan aku khawatir tidak satu pun yang bisa masuk ke dalamnya Ketika neraka telah diciptakan, Jibril melihat, aku yakin tidak satupun orang yang ingin masuk ke dalam neraka. Namun ketika melihat ya yaitu apa tipuan-tipuan yang ada di sekitar neraka aku khawatir satupun tidak selamat dari api neraka makanya Nabi bersabda hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Salat subuh perlu perjuangan. Orang haji kemarin perlu perjuangan. Bahkan berapa orang yang sudah tidak kembali ke negerinya masing-masing. Perlu perjuangan para jemaah. Begitu juga dengan neraka. Neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan dengan syahwat. Oleh karenanya, kita harus bisa melihat mana yang menyenangkan, mana yang tidak menyenangkan. Menyenangkan apa yang mengelilingi surga bagi orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena memang jiwa itu memiliki karakter dasar ammaratum bisu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, aku tidak berlepas dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang untuk melakukan kejahatan ya. banyak menyuruh kita untuk melakukan keburukan, melakukan dosa. Kecuali, nah ini para jemaah. Selalu ada kecuali, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Maka kita di sini ingin menjadi nafsu yang dirahmati Allah. Kita ingin dipanggil oleh Allah ya ayyatuhan nafsul inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku Masuklah engkau ke dalam surgaku Kita ingin ketika nyawa roh kita diangkat oleh Allah Taala, sebagaimana hadis yang panjang, hadis Al Bara ibnu Azib radhiallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi At-Tayalisi, Al Hakim dan Sahih Al Al-Bani rahimahullah taala. Ketika roh itu diangkat, malaikat maut mengatakan, Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain dikatakan ya ayyuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik. Ya. Keluarlah engkau ukhruju ila maghfiratin min rabbik wa ridwan. Keluarlah engkau menuju kepada ampunan dan ridhonya Allah. Begitu dengan ruh yang jelek dipanggil dengan kejelekan. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang jelek. Ya ayyuhar ruhul khabithah, wahai ruh yang jahat. Begitu panggilannya, ditarik sekencang-kencangnya para jamaah. Kita tidak ingin menjadi roh seperti itu, kita ingin menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, yang tenang. Keluarlah engkau ya kembalilah engkau ke Robmu dalam keadaan ridho dan diridhoi masuklah engkau ke dalam golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku Ikhwatal iman, para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui tentang sorga ini dan seharusnya begitu seseorang ketika dia mendengar sorga serentak bagaimana bisa menjadi penghuninya sebagaimana sorga ya seseorang yang sudah difonis oleh Allah Taala menjadi penghuni sorga dimasukkan dia ke dalam sorga satu celup lalu diambil dan ditanya apakah engkau pernah merasakan kesusahan padahal dia adalah orang yang paling susah orang yang paling sedih dalam kehidupan dunia ini ditanya apakah engkau pernah merasakan kesusahan dia jawab tidak pernah ya Allah tidak pernah sama sekali lupa dengan semua kesedihan yang dulu dihadapi di dunia bukan orang yang PHK masih dapat pesangon enggak PHK masih dapat pesangon kerja lima hari masih jadi tiga hari masih bisa dimakan seminggu masih bisa dimakan sebulan ini orang yang paling sengsara tapi dia penghuni sorga dengan amal-amalnya dimasukkan satu celup di sorga di, diambil oleh Allah Taala ditanya apakah engkau pernah merasakan kesedihan pernah merasakan kesengsaraan apa katanya tidak pernah ya Allah Begitu pula orang yang paling senang hidup di dunia, tapi dia telah terfonis sebagai penghuni neraka, kemudian dimasukkan satu celup dalam api neraka, lalu ditanya, apakah hal marra bika, ya, hal marra naimun kot, hal marra bika naimun kot, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apa jawabannya? Tidak pernah ya Allah, tidak pernah sama sekali. Lupa dengan kenikmatan yang begitu besar yang pernah dialami di dunia para jamaah. Hanya dengan satu celup di neraka. Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksa nerakanya laukana laka laukana laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha faqala na'am rawahu muslim seandainya engkau memiliki dunia dan isinya apakah engkau mau menebus siksa nerakamu ini dia jawab qala na'am iya kalau ditanya para jamaah di dunia ini apakah ada orang yang memiliki dunia dan isinya? Meskipun dia ranking pertama di majalah Forbes, nggak mungkin dia punya dunia dan isinya. Hanya sebagian saja, sebagian, tidak semuanya. Ironinya apa? Kita mengambil bagian dari dunia dengan cara-cara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Ta'ala. Padahal dunia diciptakan untuk kita. Orang mencari bagian dunia bukan dunia semuanya, bagian kecil dengan cara-cara menyekutukan Allah. Padahal kita diciptakan untuk mengesakan Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bumi dan isinya untuk kalian. Dan Allah ciptakan kita untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepadanya, mengesakannya, bukan menyekutukannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan ai liwahiduni yaitu agar mereka mengesakan aku. Para jemaah rahmati Allah, bagaimana kita meraih surganya Allah? Agar kita bisa membimbing anak dan istri, sehingga surat Ar-Ra'd ayat 23 24 menjadi ayat ya yang kita andalkan sebagai motivasi hidup kita. Dan ayat yang kita takuti dan kita waspada padanya yaitu surat At-Tahrim ayat yang ke-6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Di dalamnya terdapat malaikat yang kejam, yang bengis, tidak memiliki rasa ampun, selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tolong jadi jadikan ini para jemaah sebagai motivasi kita ya sebagai warning bagi kita agar kita senantiasa hidup ini terkontrol dan insya Allah nikmat tidak ada kebahagiaan tidak ada kenikmatan di dunia kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak taat kepada Allah mendapatkan kenikmatan kenikmatan semu orang yang selalu bermaksiat dan berdosa kepada Allah kebahagiaan dan kenikmatan yang dirasakan yang dirasakan adalah kenikmatan dan kebahagiaan yang menipu. Tanyakan orang yang pesta narkoba, apakah nikmat nikmat saat itu? Ketika sudah selesai, ya, diambil lagi darahnya, dikembalikan lagi, diambil lagi, dikembalikan lagi, begitu seterusnya. Katanya kebebasan. Katanya dia mereka mengatakan kebebasan hidup, tapi dia dibelenggu oleh narkoba, bukan kebebasan. Begitu pula dengan dosa-dosa yang lain. Nah, mari kita perhatikan empat kiat menuju surga bersama keluarga. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah at-tauhid, mengesakan Allah. Lawannya adalah asyirik, asyirku, menyekutukan Allah. Adapun yang kedua adalah birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua lawannya adalah uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua yang ketiga adalah ya, al ahlakul karimah dengan ahlak yang mulia lawannya al akhlakur radhilah akhlak yang tercela Yang keempat adalah dengan silaturrahim. Silaturrahim lawannya adalah memutus silaturrahim. Menyambung rahim lawannya memutus silaturrahim. Perhatikan empat perkara ini para jemaah. Yang pertama tauhid terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berul walidain terkait dengan manusia tapi yang paling dekat dengan kita. Yang ketiga ahlakul karimah, ahlak yang mulia bersama dengan siapa saja, dengan makhluk Allah. Yang keempat silaturahim, yaitu menyambung rahim dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Perhatikan, disinilah agama kita, agama yang indah. Yang tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tapi dengan sesama manusia tidak benar. Mas, saya ini meskipun nggak sholat mas nggak pernah saya berantem dengan tetangga mendingan sholat insya Allah sholatnya bisa mencegah dari perbuatan merugikan orang lain Begitu pula dengan orang yang Masya Allah sholatnya, zakatnya, puasanya Tapi dengan manusia tidak baik Coba perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Faqalu, "Innal muflis من فأتدرون ما أتدرون ما المفلس فقالوا المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنيت حسنته فاستغفرته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار rawahu muslim Nabi bertanya kepada para sahabat tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut Para sahabat spontan mengatakan, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Lalu Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut adalah dari umatku. Perhatikan para jemaah, dari umatku. Umat Nabi Muhammad yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi dulu di dunia dia mencela orang, menyakiti orang ya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, memukulnya, menumpahkan darahnya, diambil pahala sholatnya diambil pahala zakatnya, diambil pahala hajinya, diberikan dan dibagian kepada orang yang telah disakiti tadi. Habis sampai habis pahalanya, ternyata apa? Masih banyak sisa-sisa dosa yang dilakukan kepada orang lain. Kemudian apa para jemaah? Dosa-dosa orang itu diberikan kepada orang ini, lalu orang tersebut dilempar ke dalam api neraka. Modal apa untuk untung nggak ada, modal habis. Itulah orang yang bangkrut. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin menjadi orang yang tertipu. Kita tidak ingin sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 kalau tidak salah, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya di dunia? Siapa mereka? Orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, namun dia menyangka telah melakukan yang terbaik. Ya, silahkan barangkali merapat tafasahu karena ada jemaah yang baru datang dan mungkin kepanasan. Semoga yang kepanasan menambah pahala insyaallah. Amin. Ya, ya. Karena Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu." Rawi muslim tidaklah menimpa seorang Islam dari kecapean, keletihan karena kepanasan apalagi di majelis ilmu, ya. Kecapean kerja, kecapean apa saja, ke bencana, penyakit, kesedihan, kegundahan, bahkan apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya itu akan menghapus dosa, ya. Mudah-mudahan ya, dihapus dosa tanpa kepanasan ya <laughs> sehingga sudah <laughs> agak merapat ya kalau terpaksa harus panas ya mau apa lagi ya alhamdulillah para jemaah rahmati Allah ya para jemaah Itulah orang yang bangkrut, maka kita tidak ingin menjadi orang yang bangkrut. Itulah orang yang merasa sukses tapi ternyata rugi di hadapan Allah. Oleh karenanya, mari pahami agama Islam dengan baik, dengan benar. Islam mengajarkan hubungan horis vertikal dengan Allah, begitu pula hubungan horizontal dengan sesama makhluk, bukan hanya dengan sesama manusia. Ada orang masuk surga gara-gara anjing, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Ada ini oh, ini Ya, orang pelacur, ya hadis sahih Muslim. Ada pelacur, ya. Dia melihat ada anjing haus, lalu apa? Dia berupaya ambil sepatunya, ngambil air diberikan kepada anjing tersebut ya tapi jangan salah paham nanti nyari anjing liar yang haus-haus dikasih untuk nyari surga sholat enggak ya <laughs> ke masjid juga enggak jangan salah paham ini salah paham nanti salah ngaji ya kemudian yang kedua orang masuk neraka gara-gara kucing seorang wanita hadis sahih dari muslim dia membiarkan kucing ya dikurung sampai kelaparan sampai mati masuk neraka dia naudzubillah ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan vertikal dengan Allah horizontal dengan sama manusia oleh karenanya Nabi bersabda ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu tirmidzi bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada ikuti iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang buruk dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia dengan akhlak yang baik subhanallah Allahu Akbar ini menunjukkan betapa indahnya agama kita ini para jemaah. Agama kita, agama Islam betapa indahnya dan betapa mudahnya. Sehingga peluang untuk menuju surganya Allah bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya, bersama dengan kaum muslimin semuanya يا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Ya Allah ya Rabb kami ampuni kami dan orang-orang yang sudah mendahului kami dari saudara-saudara kami menunjukkan betapa rahimnya. Irhamu ma fil ardi, irhamkum ma fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka akan menyayangi kalian yang di langit. Siapa yang di langit kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu ala Taala Nah, jadi para jemaah, mari kita bahas ya empat kiat ini, masing-masing kiat ya, dimana kalau terkumpul pada seseorang empat ini insya Allah yang lain mudah. Kenapa? Yang pertama terkait hubungannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga yang lainnya terkait hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga apa? Janganlah orang merasa baik hubungan dengan Allah dengan orang tidak. Atau sebaliknya dengan orang baik dengan Allah tidak. Bukan itu yang diajarkan oleh agama kita. Ya, yang diajar oleh agama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, dengan manusia begitu pula. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala yaitu Tauhid. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan ay ja'alahu wahidan ya menjadikan sesuatu satu-satunya kalau dimaksud tauhidullah mengesahkan Allah menjadikan Allah satu-satunya kalau saya berkata tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang berikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan dan yang menghidupkan kecuali Allah. Hanya kepada Allah kita berdoa. Hanya kepada Allah kita minta perlindungan. Hanya kepada Allah kita pasrah tawakal. Hanya untuk Allah kita menyembelih. Hanya kepada Allah kita bernadar. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Hanya kepada Allah kita isti'azah. Hanya kepada Allah kita takut. Al-khawuf. Hanya kepada Allah kita berharap. Ar-roja. dan tidak sama satupun dari makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah dari pernyataan ini? Ada yang salah? Itulah yang bagian pertama namanya tauhidur rububiyah. Bagian kedua namanya tauhidul uluhiyah. Bagian ketiga namanya tauhidul asma wa sifat. Di mana tiga macam tauhid ini terangkum dalam surat Maryam pada ayat yang ke-65 tapi tolong dicek ayatnya ya. ya yang bunyinya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadatihi hal ta'lamu lahu samia Ya surat Maryam ayat 65. Yang Mbak Mushaf tolong dicek, saya khawatir nomor ayatnya salah. Ya, surat Maryam surat 19 ayat 65. Yang artinya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Dialah Allah Rob. Rob itu artinya apa? Penguasa, pemberi rezeki, pemilik yang mengatur alam ini. Makanya dinamakan dengan tauhid rububiyah. Dialah Allah Rob langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Fa'budhu, sembahlah Allah. Nah, ini tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Menyembah Allah seperti apa? Tadi menyembelih, untuk Allah Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin seperti kemarin kita Idul Adha Ya. Karena apa? Karena ketika dikatakan jangan menyembah kepada selain Allah, jangan menyembah kepada kuburan misalkan banyak yang mengatakan tidak menyembah kepada kuburan tapi meskipun saya pernah melihat ya yaitu waktu saya diminta pengajian di Beijing di situ di New Jack ada komunitas kaum muslimin ya di situ ada kuburan saya lihat orang China begini-begini kemudian di situ ada kuburan yang menyebarkan agama Islam pertama kali dia muslim orang China tersebut dia sujud di depan kuburan syekh tersebut sujud ya yang tadinya saya melihat apa benar ada orang sujud sama kuburan ternyata ada Ya, dan yang namanya menyembah bukan hanya apa? Bukan hanya menyembah itu adalah sujud saja. Ibadah itu tadi adalah kita minta kepada selain Allah. Ya, kemudian kita berkorban untuk selain Allah, man dhabaha li ghairillah faqad asyraf. Barang siapa menyembah untuk selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Ya hal ta'lamu lahu samia apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir tidak ada satupun yang sama dengan Allah Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat maka di sini kita punya PR untuk mempelajari tauhid dengan mendalam yaitu tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat di mana ketiga macam tauhid terangkum dalam firman Allah surat Maryam ayat 65 betul ada yang bagus Ustaz? Ya ada ya 63 barakallahu saya lupa nomor ayatnya 65 surat Maryam ayat 65 oleh karenanya para jemaah rahmati Allah ya yang pertama ini adalah tauhid kenapa kita harus bertauhid jawabannya yang pertama satu kita diciptakan oleh Allah untuk mengesahkan Allah untuk mentauhidkan Allah ya surat Az-Zariyat ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah apa maksud ibadah di sini Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ai liwahiduni agar manusia ini dan jin yaitu mengesahkan aku mentauhidkan aku mengesahkan Allah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya para jemaah. Justru malah sebaliknya. Kita takut sama jin. Manusia takut sama jin. Buktinya kalau lewat tempat-tempat yang dianggap angker bah, pulau mau lintang beriki tolong dijaga jangan diganggu saya sama yang bau reksoknya. Dan ini di cantumkan dalam Al-Quran dalam surat namanya surat Al-Jin namanya surat Al-Jin ayat yang ke-6 Allah berfirman apa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa sungguh dulu itu ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin dan jin itu menambah dosa menambah sesat kepada manusia Jin sama para jemaah. Mungkin juga ada yang ikut ngaji di sini. Ya. Ada yang beriman, ada juga yang kafir. Ada yang kafir. Saya pernah terjemahin buku ya, Ilajul Ilaju Amrodil Jin. Penyakit yang disebabkan oleh jin. Jadi jin ada yang beriman, ada yang kafir. Bahkan ada jin yang ahlul hadis. <laughs> belajar hadis, mustalah hadis. Ada. Ya, oleh karena itu kita tidak perlu takut kepada kepada jin. Oleh karenanya Nabi mengajarkan apa? Rumah. Kalau mungkin di rumah ada lempar-lempar, ternyata di, tidak ada, ada yang kadang-kadang di, di atas itu kursi digoyang-goyang, ternyata di atas kok tidak ada apa-apa. Tidak perlu mengundang pemburu pemburu hantu. Ya. Karena bisa jadi dia ngundang temannya sendiri. Ya, cukup dengan baca Al-Baqarah karena Nabi bersabda la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan sepi. Maka apa? Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kalau kita lewat ke tempat yang angker, dianggap angker, apa yang harus kita baca? Nabi mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung bikalimatillah dengan kalimat-kalimat Allah, kalam Allah yaitu ayat-ayat Allah, sifat Allah. Kalimatillah min syarri ma dari keburukan makhluk. Kenapa kita harus takut kepada jin? Umar bin Khattab ya, kalau lewat satu tempat jin tahu, jin nggak berani lewat di jalan yang akan dilalui oleh Umar bin Khattab. Beda dengan Pak Umar. Ya, kalau tahu ada jin, <laughs> Pak Umar yang lari. Ini kalau ada kalau ada Umar Khattab jin yang lari. Jin yang lari, betul. Jin yang takut. Umar Umar Khattab. Imam Ahmad rahimahullah taala, ada orang kesurupan kelompen apa kelompen terompah dikasihkan dikasihkan sandalnya bukan takut sama sendalnya takut sama pemiliknya yang tahu yang dia tahu pemiliknya adalah Ahmad bin Hambal itu para jemaah ya oleh karena itu mari kita senantiasa apa menjaga tauhid kita para jemaah. Jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, takut seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada kebakaran jangan mengatakan tidak boleh takut kecuali kepada Allah taala. Jangan lari ya, hangus. nggak boleh itu para jemaah. Di sini takut yang apa? Yang berbarengan dengan rasa takzim, pengagungan kepada yang ditakuti. Ya. Oleh karena itu apa? Biasanya kalau sudah takut-takut seperti itu, ada ujung-ujungnya yaitu memberikan sesaji, ditaruh di pojokan sini, taruh sana, taruh sini. Ya. Nah ini para jemaah bisa menjurumuskan kepada kesyirikan. Nah ini menghalangi kita di surga. Jadi kita diciptakan Allah tujuannya yang pertama kenapa kita harus bertauhid? Karena pertama kita diciptakan oleh Allah untuk mengesahkan Allah. Tadi surat surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ya. Kemudian kenapa kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah setiap umat diutus seorang rasul oleh Allah. Ya. Setiap umat diutus seorang rasul oleh Allah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan tauhid. Dalam surat An-Nahl ya, surat An-Nahl ayat surat 16. Ya, surat An-Nahl ayat berapa ya? ayat 30 36 kalau salah ya ayat 36 Nabi bersabda Allah berfirman laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul untuk apa? Untuk mengajak nyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan tagut. Apa tagut itu? kullu ma ubida siwallah segala sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya tawud <clears throat> Nah itu para jemaah Jadi semua diutus seorang Rasul Apa beda Nabi dan Rasul yang paling mencolok Sebagaimana penjelasan Syaul Islam ya Ibn Taimiyah yang paling mencolok kalau nabi itu tidak ada penentang. Kalau rasul ada penentang. Oleh karena itu yang menjadi rasul pertama kali siapa? Nabi Nabi Nuh ya Nabi Nuh sebagaimana dalam hadis syafaat ketika orang minta syafaat kepada Nabi Adam apa kata manusia saat itu nanti apa <clears throat> ya Adam lihat keadaan kami ya mintakan syafaat kepada Allah Taala apa kata Nabi Adam saya juga pernah berbuat salah pada Allah Taala nafsi nafsi Kata manusia, ya Adam anta awalul ba anta awalul bashar. Engkau manusia yang pertama kali. Nafsi nafsi kata Nabi Adam, minta Nabi Nuh. Datang kau Nabi Nuh mengatakan yang sama. Ya Nuh, anta awalul rusul. Wahai Nuh, engkau rasul pertama kali. Lihat keadaan kami, mintakan syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi-nafsi. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, semuanya menjamaikan alasannya, nafsi-nafsi kecuali Nabi Isa tidak menyampaikan alasannya disuruh minta kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke arsy Allah sujud apa kata Allah ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'tah wahai Muhammad angkat kepalamu apa kau minta akan diberikan ummati ummati ummatku syafaat Nabi Alaihi Wasallam. Tapi ingat, siapa yang mendapatkan syafaat Nabi? Nabi bersabda Alaihi SAW, Likulli nabiin dakwatun mustajabah. Ya wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya nailatan insyaallah man mata min ummati la yusyriku billah Bukhari Muslim. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia. Tapi doaku aku simpan pada hari kiamat nanti akan aku berikan ya kepada umatku. Aku simpan tu dakwati syafaatan di umatku Aku simpan doaku sebagai syafaat nanti bagi umatku. Wahia nailatun Allah dan syafaat itu akan didapatkan bagi umatku yang apa? Yang tidak menyekutukanku, yang mati tidak melakukan kesyirikan. Kalau masih suka minta-minta sama Mbah Priuk, jangan harap mendapatkan syafaat Nabi. Padahal Mbah Priuk juga enggak ada katanya. Hanya sekedar kuburan saja. Jangan minta kecuali kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah sudah berfirman, telah berfirman Rabbmu, Tuhanmu, mintalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Barang siapa yang sombong tidak mau minta padaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Anak kecil saja, seorang Ibnu Abbas masih berumur 7 tahun atau 9 tahun. Apa kata Nabi? Ya, Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajitu tujahat. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law Tama'at ala an yanfa'uka bisyai'in. Lam yanfa'uka illa bisyai'in. Qad kataballahu lak. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai'in. Lam yadurruka illa bisyai'in. Qad kataballahu alaik. Rufiatil aqlam. Wa jafatis suhuf rawahu tirmidhi. Wahai anak kecil, gulam masih umur 0 tahun sampai 15 tahun sebelum balik gulam itu namanya ya kalau begitu nabinya Ahmadiyah anak kecil karena namanya gulam. ya, gulam, ya gulam, inni wa'allimuka. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan pertolongan Allah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Perhatikan para jemaah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan padamu, maka semuanya tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Allah. Begitu pula seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu tidak ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Ma asaba kalam yakun liyukhtiak wa ma akhta kalam yakun liyusibak." Apa saja yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Apa saja yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Kalau memang di PHK sekarang, jangan khawatir. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka, bisa jadi di Bali itu ada kebaikan. Bisa jadi setelah itu antum jadi tajir. Allah yang tahu. Asa antakrahu syai'an fawa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an fawa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kau benci, kau tidak suka, itu baik bagimu. Dan boleh jadi yang kau suka, kau senangi, itu jelek bagimu. Allah yang maha tahu. Kalian tidak mengetahui. Berapa orang yang dulunya ingin menikah, ia sehidup semati dengan calonnya. Pokoknya kalau bukan dengan dia saya tidak mau kawin. Ternyata apa? Tidak bisa kawin dia. Yang satu kawin dengan yang lain, yang yang lain juga kawin dengan yang lain. Dalam perjalanan adakah orang yang mengatakan untung saya nggak kawin sama dia. Ternyata dia bajingan. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada tidak Pak? Banyak. Dulu padahal semak mau sehidup semati. Ya, bisa jadi apa yang kita tidak suka justru malah jadi kebaikan. Oleh karenanya, jangan kita merasa sedih, jangan kita merasa sampai keterpuruk, apalagi harus mendatangi paranormal, apalagi harus mendatangi dukun hanya gara-gara di PHK, hanya gara-gara bisnis kita tidak lancar. Ingat para jemaah, itu semua akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Nabi bersabda, "Man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Abu Dawud barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi paranormal kemudian membenarkan perkataannya berarti dia tidak percaya kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud kita kembali kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengembalikan semua urusanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Diajarkan doa sama Nabi setiap pagi dan sore apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin ya hayyu ya qayyum ya dalam hadis yang lain barang siapa berdoa dengan ya hayyu ya qayyum insyaallah tidak akan ditolak oleh Allah taala ya hayyu ya qayyum dengan rahmat kepadamu aku istighosah minta dengan sepenuhnya kepada engkau perbaiki semua urusanku tanpa kecuali dan jangan kau serahkan kepada aku meskipun hanya sekejap mata keluar dari rumah bismillah tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billah keluar dari rumah ya batu akiknya lupa enggak kebawa bingung sudah wah ini hodom saya di sini. Nanti kalau nyampe kayak gini nggak laris. Aduh sudah, ini parahnya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hanya pada Allah kita bersandar, bukan pada batu akik para jemaah. Kalau batu akik untuk kesenangan, nggak ada masalah perhiasan. Nabi juga pakai cincin. Tolong yang pakai batu akik jangan. <laughs> Ya para jemaah rahmati Allah, ya. Kalau batu, batu akik untuk perhiasan boleh, boleh, nggak ada masalah asalkan jangan terbuat dari emas, boleh para jemaah. Boleh, ya. Nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dilus-lus tiga kali, tiga perempuan ikut, nah itu jadi masalah. Ya. Ya. Kalau pakai Pak dilus-lus kemudian customer kenapa? Sudah ada yang ngomong sama saya, Pak Ustadz saya sama supervisor saya disuruh pakai ini cincin ini. Nah, dengan pakai ini customer yang mau beli sales mobil itu ya tidak perlu saya sebut e, mereknya dia bilang kemudian apa ya dia orang yang mau beli langsung beli bisa beli nah ini jadi masalah para jemaah ya oleh karena itu kita keluar rumah baca doa doa yang diajarkan Nabi Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au zalla au adlima au dlama au ajhala au alayya Hadisnya sahih. Ya Allah, aku belum pada engkau. Dari apa? Dari menyesatkan orang dan disesatkan oleh orang. Dari menggelincirkan orang dan digelincirkan oleh orang. Dari menganiaya orang dan dianiaya oleh orang. Dari membodoh-bodohi orang dan dibodoh-bodohi oleh orang. Baik menggendam maupun digendam. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik menipu maupun ditipu. Kita tidak ingin menjadi korban dan pelaku kejahatan. Kita ingin menjadi orang yang baik, kita ingin bersama dengan istri, dengan anak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena akan dibersihkan semua yang haram, akan ditanya semua hasil-hasil dari kejahatan para jemaah. La tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbih yaumil qiyamah hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fi afnah, wa an shababihi fi ablah, wa an rizqihi min aina iktasaba wa fima ma anfaqah amila fi Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah anak Adam pada hari kiamat sambil ditanya lima perkara. Untuk apa umurnya dihabiskan? Untuk apa waktu mudanya digunakan? Dari mana rezeki dia dapat? Untuk apa setelah dapat rezeki itu dipakai? Yang kelima adalah ilmunya untuk apa diamalkan. Semua akan ditanya oleh Allah taala. Oleh karenanya, mari jangan korbankan akidah ini hanya gara-gara tender. Apalagi hanya gara-gara supermi beasiswa para jemaah. Hanya gara-gara PHK. Kita punya Allah. Kita punya Rabb yang tidak tidur, yang maha kaya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil Semua yang di langit dan bumi milik Allah, kembalikan kepada Allah. Wa idza maritu fa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Nangis pada Allah taala. Semua Allah yang memberikan para jemaah. Minta kepada Allah Rabbul alamin. Mengeluh kepada Allah. Adukan semuanya urusan kita kepada Allah. Bilang kepada Allah, jangan kau serahkan kepadaku meskipun hanya sejap mata. Inilah tauhid. Sebab banyak ini nanti lihat biasanya di tahun baru itu banyak jasa-jasa yang paling menonjol jasa apa? Yang paling menonjol jasa tahun apa ini tahun kerbau tahun monyet tahun kera tahun babi jasa paranormal yang menonjol usaha apa yang paling pas ya apakah usaha properti apakah usaha ini menonjol para jemaah ya oleh karena itu mari kita bersama-sama ya kembalikan urusan ini kepada Allah taala. Allah taala apa yang menimpa kita tidak akan melesetnya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bertauhid? Ya. Karena orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah tidak diampunkan dosa dosa Dosa-dosanya. Sebagaimana Allah berfirman ya, dalam surat An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kita punya dosa selangit selangit ini, sepenuh bumi masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan apa kata Nabi? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tidak tanggung-tanggung sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku yaitu meninggal mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah Mari kita jauhkan kesyirikan ini Mari kita mengesahkan Allah Minta hanya kepada Allah Berlindung hanya kepada Allah Takut kepada Allah Berharap kepada Allah Bernazar menyembelih Semuanya dari tauhid ini Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Ya. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus mengetahuikan Allah? Karena orang yang melakukan mati dalam keadaan syirik tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a akhrajah Bukhari Muslim. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doa mereka di dunia ini. Tapi doaku aku simpan dari kiamat sebagai syafaat bagi umatku dan syafaat tersebut akan didapatkan bagi umatku yang matinya tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang terakhir adalah kenapa kita harus mengisahkan Allah? Orang yang mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan surga baginya. Terdapat dalam surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat ke berapa ya? 7 78 atau salah atau 72 ya saya tolong cari-cari ya. Allah berfirman, "Man yusyrik billah faqad harramallahu al jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh min ansor." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, itu barang siapa yang menyekutukan Allah, ya maka Allah haramkan baginya surga tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kedoliman tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kedoliman nah ini para jemaah oleh karena itu mari kita perhatikan tauhid ini ya sehingga apa kita harapkan dosa-dosa kita diampuni ya sebab menurut akidah Ahlussunnah orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid tidak menyekutukan Allah meskipun dosanya banyak masih ada harapan tidak langsung masuk neraka ya kalau Allah mau masuk surga dengan rahmat Allah ya dan kalau Allah berkehendak dimasukkan ke nerakanya Allah dengan keadilan Allah tapi tidak kekal ya tapi tidak tidak kekal sebagaimana hadis-hadis yang saya sampaikan dan ayat yang kita dengarkan tadi ini yang pertama ya. Kalau kita berbicara tauhid maka sangatlah panjang ya sehingga banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah tauhid ini yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua para jemaah ya Allah pada zaman kita berada di dalamnya ini banyak sekali ya kita dapatkan di lapangan anak-anak yang durhaka kepada orang tua kalau kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Allah telah mewajibkan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau keduanya sudah lanjut usia atau salah satunya berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata ah Berkata A ah, saja tidak boleh pada orang tua kita. Sementara anak-anak sekarang bukan hanya berkata A, ah, sudah apa saja keluar. Bahkan kalau perlu ragunan semua keluar untuk orang tuanya. Na'udzubillah min dalim. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang hadir di sini, adakah ibu yang mati di tangan anaknya? Tolong jawab, adakah ibu yang mati di tangan anaknya? Ada tidak, Pak? Begitulah yang terjadi. Seorang ayah mati di tangan anaknya. Kalau kita ditanya, kita akan jawab seribu kali, Ya Allah, Lindunglah kami dari kejadian semacam itu. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya para jemaah, dirahmati Allah, mari kalau ingin anak kita soleh, kita soleh duluan. Jangan berharap anak kita soleh sementara kita kurang ajar sama bapak kita. Ada kisah nyata, seorang diseret dari rumahnya sampai pintu, sampai keluar ya di halaman. Bilang orang itu, cukup dulu aku nyeret bapakku sampai di pintu. Apa kata yang nyeret? Ini tambahan bagimu karena dulu kamu nyeret bapakmu sampai di sini Siapa yang nyeret? Anaknya sendiri. Karena dulu dia nyeret bapaknya. Al jazak min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ada seorang anak. Ya, ini kisah nyata semua, Ada di kitab ini, ini kisah nyata. Ya. Ada seorang anak dengan dengan ibunya. Dia ibunya ingin anak itu menikah, dicarikanlah pasangan yang pas, senanglah dengan pasangannya. Lama kelamaan istrinya menunjukkan taringnya, mungkin dia punya taring, ya. Kemudian mengatakan ini ibu udah tua nih, udah jangan taruh di rumah, taruh saja di mana di panti jompo. Ya, suami yang anaknya ibu tadi ini nurut karena sudah berada di ketiak istrinya, termasuk suami yang takut istri Yeah. Akhirnya apa? Dibawa untuk jompo pak ibunya. Anak bilang nanti aku kembali. Sampai sore pengurus sepatu jompo minta ibu masuk. Oh enggak, anakku mau ke sini. Akan dijemput saya. Ini sudah malam bu. Ini coba nanti enggak. Besok, besok sampai enggak ada yang jemput. Alias ibunya dibuang para jamaah. Padahal kalau kita mendapatkan kedua orang tua kita sudah lanjut usia, masya Allah ini kesempatan untuk meraih surganya Allah. Adanya saudara karena adanya ibu, adanya bapak kita. Adanya kita ini para jamaah bukan langsung kita bisa seperti ini. Adanya ibu kita yang membesarkan kita, yang telah mengandung kita wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ya. yang telah mengandung di atas payah dan atas kepayahan memisahnya menyapinya dalam waktu dua tahun para jamaah rahmati Allah oleh karenanya mari kita perhatikan anak-anak kita kalau kita masih punya orang tua, berarti kita sebagai ayah, sebagai sebagai anak. Kalau ingin anak kita soleh berbakti pada kita, mari kita berbakti dulu kepada orang tua kita. Tunjukkan kepada anak-anak ya. tunjukkan kepada anak-anak meskipun rambut kita sudah mulai memutih jenggot kita mulai memutih apa salahnya ayah kita pegang punggungnya dipijetin apa salahnya kakinya dipijetin apa salahnya ke masjid bersama-sama pegang tangannya sebagaimana Umar bin Abdul Aziz bertemu dengan orang bersama bapaknya dia berjalan berdampingan Abu suka kamu seperti itu dipeganglah bapaknya lah baru seperti itu pegang ya keluar dari masjid betul sandalnya pegangin biar anak kita juga melihat. Pertama kita ikhlas semata-mata karena Allah membalas budi baik orang tua teladan bagi anak-anak kita. Saya yakin para jemaah, insya Allah anak kita juga akan membalas kepada kita seperti itu. Yakin anak kita akan balas seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan harap anak kita juga mau berbakti kepada kita. Kita lihat di sini beberapa poin yang terkait dengan berbakti kepada orang tua. Ya. Yang pertama Al-Quran menyebutkan ya. Ada kisah lagi, saya sampaikan satu kisah lagi para jemaah, yaitu seorang anak meletakkan ya, seorang menantu ya, atau anak bersama suaminya ini meletakkan ayahnya di rumah tersendiri, bukan di rumah induknya, bukan di ini, mungkin di pavilion yang pojok. Nah, setiap ngasih makanan, ya seorang ibu ini melintasi anak-anaknya yang sedang bermain di taman. Melihat setiap hari seperti itu. Karena setiap hari melihat anak yang kecil belum sekolah bikin kotak-kotak, ya rumah-rumah, terus ada rumah tersendiri. Ini bikin apa sayang? Nah, kalau anak kecil kita lihat anak kita bikin gambar, bikin garis bilang pesawat, kita senangnya minta ampun kan gitu pak. Ini juga begitu, bikin gambar seneng ibunya. Kalau ditanya ini apa? Ini rumah kita bu di sini. Nah ini yang terpencil. Nah, ini rumah. Nanti kalau ibu udah tua tak taruh di sini sama saya. Sebagaimana ibu naruh kakek di sini. Ini para jemaah. Ibunya langsung terperanjat seperti hantam halilintar di siang bolong. Di saat itu juga disediakan rumah yang terbaik, dipindahkan sang kakek itu di tempat itu. Ya, suaminya pulang, ada apa ini? Kan nggak begini kemarin di situ, diceritakan semuanya ini alhamdulillah bisa mengambil pelajaran ya oleh karena itu kalau kita masih punya orang tua sudah sepuh kesempatan bagi kita ikhwan saya juga heran kalau semakin ngaji semakin kurang ajar sama ibu bapaknya semakin ngaji tidak sopan pada ibu bapaknya bukanlah akhlak sebagai seorang muslim bukanlah akhlak sebagai talibul ilm penuntut ilmu maka kesempatan raih ya raih dengan cara apa berbakti pada orang tua di dalam Al-Quran disebutkan, mungkin ini tidak saya sebutkan semuanya karena waktu terbatas ya ada pasti ada tiga poin yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 36 ya yang saya baca tadi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini sana sampai akhir ayat 36 ya. Uh, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a Janganlah engkau sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua berbuat baik, ya. Kemudian yang kedua surat Al-Ankabut ayat ke-8. Surat Al-Ankabut ayat 8. bahwa al-insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu eh, eh wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tutihuma. Ya kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya menyuruh untuk menyekutukan Allah, jangan taati keduanya, tapi tetap berbuat baik pada keduanya. Yang ketiga surat Luqman ayat 15 sampai 15. Ya, saya baca secara singkat. Wawasaidal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an wa liwalidayk. Allah berfirman, Aku kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, payah di atas kepayahan, telah menyapihnya selama dua tahun, agar kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16 Tolong nanti dibuka dan dipajari kembali para jemaah. Jalan menuju surga dengan berbakti kepada orang tua. Karena Nabi mengatakan, "Salasun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim al qiyamah al aq waliday wal mar'atul mutarajilatul mutasabbihatu birrijal wad dayyuth." Rawahu Abu Dawud. Tiga orang, tiga golongan tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pertama anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya yang kedua wanita yang menyerupai laki-laki dan yang ketiga adalah ad kepala rumah tangga yang tidak punya peduli agama kepada anak dan istrinya perhatikan anak yang durhaka pada orang tua babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al uquq wal baghy dua orang yang disegerakan siksanya di dunia yang pertama anak durhaka pada orang tua yang kedua orang yang berbuat kedoliman kalau orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, ya seharusnya berebut untuk memelihara. Tapi ini berebut untuk juga ya nanti di situ ya, nanti di sini, nanti di situ. Malah disuruh pergi. Kesempatan harus kita berebut. Tapi giliran punya pensiun yang gede, oh sudah sama saya aja. <laughs> ya giliran ada pensiun besar, sama saya saja. Padahal para jemaah, ya keberkahan bersama dengan orang tua kita dan kepada ibu-ibu kalau ada suaminya berbakti pada orang tua berbahagialah ya bersyukurlah kenapa berarti suami itu telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan khawatir ya kekurangan dalam kehidupan ini karena semakin kita ini melakukan kebaikan ketakwaan semakin dimudahkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya, diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Ya, ujiannya ngasih duit sama orang tuanya dikasih, ditanya sama istrinya, ngasih berapa lo sama babel lo? Ngasih gitu, ngasih ngasih kita simpen-simpenan jangan. Karena apa? Karena wanita ketika menikah milik siapa? Milik orang tuanya, milik suami. Milik suami, sementara suami milik bapaknya selamanya, milik ibunya. Antau maulu kali abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Nah sekarang ibu-ibu kalau disuruh milih, diminta mertuanya sama orang tuanya sendiri, mana yang harus dahulukan seharusnya? Bapaknya suami atau bapaknya istri? Kalau istri diminta, tentu bapaknya suami Bapak suami karena istri milik suami. Ya. Dan suami yang bijak ketika istri sudah taat seperti itu dan sudah bisa dirasakan oleh orang tuanya sendiri menantu saya ya perempuan ini baik sekali maka ketika sang orang tua istri butuh sesuatu ya berobat, orang tua kita butuh hanya untuk ganti mobil, ganti AC. Seharusnya haknya siapa? Haknya orang tua saya. Tapi suami yang bijak akan ngomong sama ayah kita, Pak, ini mertua saya sakit, begini dan begitu. Sementara orang tua saya sudah tahu bahwa istri kita sudah baik, taat pada kita, baik pada keluarga kita. Yakin orang tua kita akan mengatakan, sudah orang bertuamu bawa ke rumah sakit, kalau perlu saya punya tabungan nih bawa juga. Inilah yang kita harapkan para jemaah. Ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan. Bagaimana hubungan suami dan istri? Ya, baik kepada orang tuanya semuanya. <clears throat> Kemudian para jemaah, hamati Allah, birrul walidain termasuk ahlaknya para nabi. Seperti Nabi Nuh, ya, dalam surat Nuh ayat 28. Maaf saya saya bacakan karena terlalu panjang ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim ya, dan Ibrahim ayat 40 41. Nanti bisa dibuka di rumah. Surat An-Naml ya, Nabi Sulaiman. Surat An-Naml ayat 19. Nabi Ismail, surah As-Saffat ayat 102. Ini menunjukkan apa? Akhlak seorang nabi kepada orang tuanya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi firli wali walidayya man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Nabi Ibrahim juga demikian, ya. Nabi Ismail juga demikian. Begitu dengan para nabi yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ya, berbakti kepada orang tuanya. Meskipun beliau meninggal, ya Nabi masih masih kecil. Kemudian para jemaah, <clears throat> hadis yang terkait dengan berbakti pada orang tua, ibu ini dahulukan tiga kali. Ya, ada sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati. Siapa yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baik dari saya? Apa kata Nabi? Ummuka ibumu. Kola summa man. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kola summa ummukah ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kola, kemudian ibu Musa tiga kali. Baru kemudian kola abukah ayahmu. Ibu para jemaah. Ya. <clears throat> kemudian selanjutnya apa manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua? Ya. Yang pertama, ghufranud diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini asabtu tu damban, fahal taubah?" Qala hal laka min um? Qala la. Qala hal min min khala? Qala na'am. Qala fabarraha rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ya Rasul, saya berbuat dosa besar. Nabi bertanya, eh dia bertanya, apakah ada tobat bagi saya? Apa kata beliau? Apakah kamu punya ibu? Tidak punya. apakah kamu punya bibi? Bibi ini khola di sini saudara ibu. Iya, berbakti pada bibimu. Ya, karena bibi itu juga kedudukannya sama dengan dengan ibu ketika ibu kita tidak tidak ada para jamaah. Ya. Kemudian yang kedua adalah batu doa wasababu takrijil kurubat menjadi sebab dikabulkannya doa dan menjadi sebab yaitu apa dibebaskannya dari kesulitan ya. bukan gara-gara PHK kemudian tidak mau berbakti pada ibu jangan justru sebaliknya pertambah perkuat berbakti pada kedua orang tua pertambah kuat untuk berbakti pada orang tua insya Allah diberikan jalan keluar yakin kalau belum sabar sabar para jemaah Kemudian yang ketiga ya sebagaimana hadis yang panjang ya ya saya nggak saya bacakan hadisnya tiga orang masuk gua karena ingin berlindung dari sesuatu kemudian tertutup oleh pintu gua yang satunya berdoa, ya Allah dulu saya punya dua ibu, bapak ibu sudah tua-tua. Saya ada susu, setiap bangun saya berikan susu itu. Kemudian ketika saya mau berikan susu itu, ibu dan bapak sudah tertidur. Anak saya merengek untuk minta, nggak saya kasih duluan. Sampai bapak saya bangun, ibu saya bangun, kasih baru kepada anak-anaknya. Ya Allah, saya ikhlas melakukannya. Kalau itu memang diterima, aku minta kepadamu dengan amal sholat ini, tolong dibukakan pintu gua ini. Dibuka oleh Allah sedikit. Ya, Kemudian orang yang kedua mau berzina tidak jadi, sudah siap berzina. Orang itu mengatakan jangan kau robek cincin kecuali dengan hak Allah. Karena wanita itu butuh duit, padahal itu wanita yang ditunggu-tunggu. Dia bergetar dilempar duitnya dan dia pergi karena takut kepada Allah Taala. Dibuka pintu tadi. Yang ketiga adalah seorang bos yang punya gaji, ya karyawannya keluar, punya gaji belum diambil. Berselang beberapa waktu datang kembali, ternyata gajinya itu sudah bergembang ya berupa hewan ternak. Disuruh ambil semuanya. Sang karyawan mengatakan karyawan tadi, engkau jangan bercanda, engkau jangan memperolok-olok aku, gajiku tidak sampai seperti itu. Apa kata sang bos? Ini gajimu dari dulu sampai sekarang, ya silakan ambil semuanya. Dengan kejujuran sang bos, ya dia berdoa kemudian dikabulkan doanya diselamatkan oleh Allah. Ya sekarang jangankan diminta seperti itu sudah didatangin banyak orang nggak dikasih kasih gimana doanya mau dikabul Nah, ini para jemaah ya. Kemudian selanjutnya adalah Azia fil Umur. Ya, berbakti pada orang tua itu bisa menambah umur, menambah menambah umur. Nabi bersabda, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illa al bir. Rawahu at tirmidzi Tidaklah bisa menolak takdir kecuali doa dan tidaklah menambah umur kecuali berbakti kepada orang tua. Man sarrahu an yamudda lahu fi umrih wa yuzada lahu fi rizki falyabirra walidayh wal yasil rahimahu. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan sambung silaturahim. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Tidak percaya, coba buktikan. Ya. Mari, habis ini telepon orang tua di kampung ya, apa yang perlu diperlukan Bapak Ibu ya kalau memang ada kenapa tidak kita kita tahan kalau memang tidak ada kita katakan dengan baik dengan enak sambung silaturahim dengan dengan mereka berbakti pada mereka kalau perlu kalau kita mampu beliau di, ada di sana nggak ada temannya bawa kemari bawa kemari ya, tapi biasanya orang tua tidak mau ya. kemudian selanjutnya para jemaah yaitu <clears throat> eh, yuwasil ila na'imil jannah yaitu menghantarkan kepada kenikmatan sorga Nabi bersabda aku tidur nimtu faraaituni fil jannah kemudian aku melihat aku di sorga fasami'tu sauta qari yaqra aku mendengar orang yang baca Quran ya aku bertanya faqultu man hadza siapa orang itu faqalu hadza Haritha bin Nu'man dia Haritha ibnu An-Nu'man yaitu uh, saudaranya Bashir eh, uh, Nu'man bin Bashir Harith Harith bin Nu'man bukan ya kemudian Rasulullah bersabda kadzalikal bir kadzalikal bir itulah orang yang berbakti kepada orang tuanya ternyata Harith bin Nu'man apa wa kana abarran nas bi ummi dia adalah orang yang berbakti pada ibunya ya lihat uh, Muhammad bin Sirin ketika berada di samping ibunya seperti pembantu Muhammad bin Sirin seorang tabi'in tabi'in, muridnya para sahabat dan dia ahli hadis. Dia bersama berada di samping ibunya sampai orang heran, kenapa dia kalau di samping ibunya kok seperti itu? Dia kalau di samping ibunya seperti pembantu yang siap bantu ibunya, bukan sebaliknya ibunya jadi pembantu. Dia di samping ibunya siap jadi pembantu. Seperti itu para jamaah. Ya. Ada seorang ulama pengajian ribuan orang yang datang, bukan seperti di sini cuma ratusan, cuma puluhan barangkali, ribuan dipanggil sama ibu sama ibunya. Sini ini ayamnya belum dikasih makan ayam, ditinggal. Maaf ya pengajian, saya panggil ibu kasih makan ayam dulu. <laughs> ya. Kita terkadang telepon sama orang, ya, ibunya telepon gak dihiraukan. Ya. Kita sibuk telepon nggak dihiraukan. Oleh karena itu para jemaah mari kita segera rubah kebiasaan kita. Mari kita berbuat, berbuat baik pada orang tua kita. Kemudian birrul walidain minal jihad termasuk jihad bahkan lebih utama daripada jihad ya apa kata nabi ketika ada orang datang kepada nabi minta izin untuk jihad ditanya ahayun walidak apakah dua orang tua masih hidup dia mengatakan na'am iya Qala ma fajahid. Oleh kalau kau begitu berjihadlah kepada orang tuamu, yaitu membantu orang tuanya, ya. Itulah para jemaah Rahmat Allah. Jadi jihad ya berbakti pada orang tua lebih utama daripada jihad. Ya. Kemudian selanjutnya para jemaah hukukul walidain yaitu eh, durhaka kepada kedua orang tua ya durhaka kepada orang kedua orang tua apa penyebabnya ulama menyebutkan penyebabnya adalah yang pertama faqdanul wazi' ad-dini au dha'fuh lemahnya pendidikan agama ya lemahnya pendidikan agama Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau berbakti pada orang tua itu memiliki keutamaan dan dia tidak tahu kalau ber apa apa durhaka pada orang tua itu merupakan dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah suutarbiah buruknya pendidikan kita ke untuk anak, buruknya pendidikan kita untuk untuk anak, ya. Apa kata penyair mengatakan ihmalu tarbiyatil banin jinayah adat alal aba bil wailat ya. mengesampingkan pendidikan anak merupakan tindakan kriminal ya dikatakan jinayah kriminal adat alal aba bil wailat maka akibat buruknya akan kembali kepada orang tuanya oleh karena itu mari kita ajarkan pendidikan anak dengan baik ya kata Sa'id bin As mengatakan <clears throat> ah, kalau aku ida alim tu waladil Quran eh, ida alam tu waladil Quran kalau aku sudah mengajarkan anakku Al Quran wahajatuhu wazawatuhu aku menghajikan dan menikahkan dia fakot kodo itu hakku, aku sudah tunaikan haknya wabaki hakki alai sekarang tinggal hakku kepada dia ya Insya Allah akan dibalas dengan kebaikan al jaza min jinsil amal Kemudian yang ketiga, yang ketiga para jemaah yang menyebabkan anda adalah at-tafriq bainal abna fil atiyah yaitu membedakan pemberian antar anak itu nggak boleh kalau waris sudah ada apanya aturannya tapi kalau pemberian harus harus sama hadiah harus sama nggak boleh beda pak nggak boleh beda pemberian pada anak kenapa karena pernah an bin Bashir mengatakan ya bahwa ayahku ingin memberikan hadiah kepadaku pemberian lalu dia bawa aku kepada Rasulullah SAW agar Nabi menjadi saksi. Lalu Nabi bertanya, "Akulla waladaka a'taitahu hadza?" Qala la. Qala alaysa turid minhumul birra mithla ma turid minda da? Qala bala. Qala fa inila ashhad. Rawahu mutafakun alaih. Apakah semua anakmu engkau kasihkan yang sama dengan dia? Ya, bapaknya yang bernama Bashir mengatakan tidak. Apakah kamu mau ya mereka semuanya berbakti kepadamu semuanya? Kata dia iya tentu saja. Kalau begitu aku tidak mau jadi saksi. Artinya pemberian itu harus harus sama. Tapi terkadang kita tidak begitu. Maksudnya di sini kalau memang sama-sama bisa memanfaatkan tapi beda anak kita yang pertama mahasiswa, yang kedua masih kelas 2 SD, apakah mau dikasih duit 500 ribu atau 1 juta bareng-bareng? Tidak mungkin ya, karena tidak masalah bagi anak kecil bawa uang besar ya. Di sini maksudnya pemberian misalnya sudah sama-sama besar, masih masih hidup, punya tanah, ya sama, harus sama pemberian. Ya, demikian. Iya. Oh ya baik. Oh masya Allah betul tadi ya. Ya, ya minta maaf ya kepada akhwat yang dibawa kurang mendengar. Ya. Jadi harus sama pemberian kita untuk orang tua, harus sama para jemaah. Ya, pemberian orang tua kepada anak-anak nggak boleh. Nabi bersabda yaitu i'dilu baina auladikum fil nahal kama tuhibbun an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi rawahu Tabrani adillah kalian di antara anak-anak kalian dalam pemberian ya sebagaimana kalian ingin anak-anak kalian adil kepada kalian dalam masalah berbakti Nah ini para jamaah. Sehingga kalau yang satu nggak berbakti karena kita tidak adil ya, itu resiko kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah alihana wal unuf wal dorab, yaitu penghinaan ya, kekerasan dan pemukulan itu juga menyebabkan anak kita yaitu durhaka kepada kita ya. Inilah poin yang kedua para jemaah. Poin yang ketiga adalah akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia. Para jemaah rahmati Allah, Nabi pernah ditanya su'ilan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilun nas al jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq Rasulullah pernah ditanya apa yang banyak membuat orang masuk ke dalam surga atau apa yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Nabi menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa halikin nas bihulukin hasan bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada ya dan ikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik ya karena itu bisa menghapus dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik akhlak kepada orang tua akhlak kepada yang lebih tua akhlak kepada tetangga akhlak kepada siapa saja Nabi bersabda ya ada orang mengatakan ya kalau ada Jawa kan kalau ada orang tua di bawah kita lewat di depannya kita kan minta uang seribu pak ya nuwun sewu permisi kan itu ya mana dalilnya Quran dan hadis ya nuwun sewu memang nggak ada yang ada apa wa'mur bil urfi perintahkan dengan urf dengan adat selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat perintah ya Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Ini diajarkan oleh Nabi tentang bagaimana kepada orang tua. Jadi anak-anak kita suruh panggil mas, abang, kak ya kepada orang-orang yang lebih tua, anak-anak se, se apa sebaya dia lebih lebih besar. Apalagi kepada orang yang tua panggil om, panggil kakek para jemaah. Masa anak kecil panggil pada kakek-kakek dengan namanya? Ya tentu ini tidak etis. Ya secara akhlak tidak tidak etis. Ya. Dan biasanya di mana saja di Arab juga meskipun bukan pamannya dipanggil ya pamanku ya ammi ya ammi. Kalau ammi itu saudara bapak kita. Ya untuk apa? Penghormatan, penghormatan. Dan itu diakui dalam agama. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Ya. Dengan tetangga Nabi mengajarkan, "Bangka Nayuk minubillah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendalah dia memuliakan tetangganya. hendalah dia memuliakan tetangganya. Bakar sampah. Ya, sampahnya ban atau karet lagi ditegur Pak tolong Pak jangan bakar begitu sudah masuk ke tetangga asapnya nggak apa-apa dia orang kafir mati sekalian agama tidak mengajarkan begitu para jemaah Nabi bersabda mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir yukrim jarahu barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan tetangganya ulama menyebut tetangga ada tiga macam yang pertama adalah orang Islam punya hubungan darah dan tetangga. Maka dia punya tiga hak. Sebagai muslim, sebagai orang yang memiliki hubungan darah, dan sebagai tetangga. Yang kedua, muslim tidak ada hubungan darah, punya hak sebagai muslim. Muslim kalau bersih dijawab, Alhamdulillah, yarhamukallah. Ya. Kemudian punya hak sebagai tetangga. Kemudian yang ketiga, bukan muslim, tidak punya hubungan darah, punya hak tetangga sehingga kita tidak boleh mengganggu sampai Nabi bersumpah wallah la yu'min wallah la yu'min wallah la yu'min manhum ya rasul faqalu manhum ya rasulullah qala ya yaitu alladzi la ya'man bawa'iqahu jaruhu ya la ya'man jaruhu bawa'iqahu demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman siapa ya Rasul yaitu tetangga yang tidak selamat dari gangguannya al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi Orang Islam adalah orang Islam yang lain selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Itulah akhlak yang mulia para jemaah rahmati Allah. Kepada tetangga, kepada orang lebih tua, kepada orang tua kita, akhlak kita kepada siapa saja. Ya, kasih sayang irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama sayangilah yang di yang di bumi maka akan menyayangimu apa yang ada di langit akhlak kepada siapa saja ya kita ajarkan akhlak kepada anak-anak kita karena yang banyak memasukkan surga adalah takwallah wa husnul khuluq Ketika ditanya suila Rasulullah an an aktarma idkhulun nas annar. Apa yang banyak membuat manusia masuk neraka? Apa kata beliau? Al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Makanya Nabi mengatakan mantakaf falalim baina lihyai wa baina fakhidai ya atakafan lahu al jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untuk aku ke antara kedua jenggotnya yaitu mulut dan antara kedua pahanya yaitu kemaluannya maka aku jamin dia surga ya. <clears throat> kemudian akhlak para jemaah kepada tetangga ya, bagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi ya Rasulullah inna li jarain ila aihi ma'uhdi ya Rasul saya punya dua tetangga siapa yang harus saya beri hadiah ya mungkin dia punya satu dua tetangganya dua siapa yang saya beri hadiah apa kata Nabi ila akrobi baban tetangga yang paling dekat dengan pintumu ya. biasanya di sini dilewati pojok dikasih cuma dapat bau guliknya doang yang sebelah ditanya kenapa nggak ngaji nggak bener pak ya yang yang dekat-dekat dulu. Kalau kita kebakaran pasti yang dekat yang nolong duluan, karena juga takut kena kebakaran. Ya. Kalau kita sakit, pasti yang dekat-dekat yang akan kita yang akan nolong kita bawa rumah sakit. Saya pernah mengalami seperti itu. Itulah tetangga, ya. Bahkan maaf, itu orang orang Kristen bantu mobilnya bawa istri ke, ke rumah sakit. Ya. Kenapa? Kita akhlak kita jaga. Dia tahu akhlak dengan hak kita. Ya. Meskipun kita juga tidak ikut-ikutan untuk ritualnya, tidak boleh. Itu namanya mudahan. satolahu fi rizki wa yunsa'lahu fi asari falyasil rahimahu rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan, dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturrahim. Ya. Yang ketiga, ya ini setor kejar setoran saja. Yang ketiga para jemaah tajlibu tajlibu silatallah lil wasil akan mendapatkan penyambungan dari Allah akan mendapatkan penyambungan dari Allah ya innallaha kata nabi innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hada maqamul a'id bika minal qati'ah qala na'am amma tardina an asila man wasalaka wa aqta man qurida wa rahim kalau aku memutus orang-orang yang memutusmu apa kata rahim qalat bala iya apa kata Allah itulah untukmu jadi kalau kita mau nyambung satu rahim Allah akan menyambung kita seperti apa Allah menyambung kita kita tidak perlu bertanya lagi para jemaah kalau sudah putus biasanya putus itu negatif ya nyambung positif nyambung dengan berbagai macam kebaikan ya. kemudian yang keempat sabab dukhulul jannah sebab masuknya surga sebab masuknya surga ya sebagaimana ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim." al Bukhari wa Muslim. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya perkara yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan dari neraka. Apa kata Nabi? Hendaklah engkau menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan melakukan kesyirikan kerjakan sholat, keluarkan zakat dan sambung silaturrahim. sambung silaturrahim. Ya. <clears throat> Kemudian yang kelima merupakan ketaatan kepada Allah, merupakan ketaatan kepada Allah. Ya. Yang keenam para jemaah min mahasiniddin termasuk bagian dari keindahan agama. Ya, keindahan agama. Karena apa? Karena satu rahim akan menyebabkan persatuan. Saling peduli satu dengan yang yang lainnya. Ya, mengikat kasih sayang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh mimattafaqat alai syara'i. Ternyata rahim ini termasuk perkara yang disepakati ya oleh semua syariat. Perkara yang disepakati oleh semua syariat. Ya. <clears throat> Yang ke delapan tadulu ala rusuh fil fadilah, menunjukkan ya keutamaan yang sangat dalam bagi orang yang silaturahim bahwa dia itu memiliki keutamaan yang sangat dalam orang yang suka silatur silaturahim kemudian yang berikutnya syuyu'ul mahabba bainal aqarib akan melahirkan saling cinta antara kerabat dekat kerabat dekat itulah yang bisa saya sampaikan para jemaah mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan empat poin ini di mana itu nggak lepas antara hubungan Allah dengan dengan dengan kita dan kita dengan sesama manusia kesempatan yang sangat baik ini ya dalam pengajian pada kali ini marilah para jemaah rahmati Allah Jadikan tujuan utama kita yaitu surganya Allah Hidup ini sebentar Tidak akan lama kita akan tinggalkan dunia ini Hidup ini seperti orang yang sedang bepergian tidak akan lama dia di sana untuk selamanya seperti orang yang sedang menyeberang jalan tapi sependek apapun jalan kalau di situ banyak berlalu lalang mobil, kendaraan yang lewat tidak hati-hati maka kita akan tertabrak. Sehingga kita harus waspada, kita harus hati-hati. Karena perjalanan kita ini perjalanan yang sangat pendek, sangat dekat. Kenapa dunia dikatakan dunia? Artinya dunia adalah ad-dunu dekat Kenapa dunia dikatakan dunia? Ad-dunya artinya ad-dani yaitu rendah alias hina. Jangan korbankan kehidupan yang mulia yaitu sorga dengan kehidupan dunia yang dekat dan yang hina. Kehidupan yang panjang, kehidupan yang mulia, jangan korbankan dengan kehidupan yang pendek, kehidupan yang hina. Semoga bermanfaat wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin insyaallah nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab Baik, ada eh, beberapa biar yang di bawah dengar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ustaz, apakah harus setiap hari baca surat Al-Baqarah? saya ketemu atau baca Al-Baqarah sebulan sekali. <laughs> Iya. ya. Kalau sebulan sekali setan pergi cuma sebulan sekali nanti ya. Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaiton yanfir minal baitil ladzi tukrahu fi suratul baqarah." Ya. Apa kata Nabi? Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan setan sejujurnya lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, tuqra'u fihi suratul Baqarah dibacakan di dalamnya. Ah, di sini memang betul ya fiil kata kerja itu menunjukkan memberikan faedah mutlak ya faedah mutlak. Namun kita tahu Ketika kita masuk rumah baca doa, ketika kita keluar rumah baca doa, ya, untuk terhindar dari godaan syaitan ya oleh karena itu jangan hanya membaca sebulan sekali tapi hendaklah membaca semampunya semampunya ya Ustadz bagaimana pendapatnya mengenai Anas yang akan disenggarakan untuk menentang ah, Anas itu apa? Saya nggak paham. Ya tentang Syiah. Ya, yang pasti Syiah adalah aliran sesat. Ya, bukan bagian dari Islam. Bagaimana ya mengatakan Abu Bakar um, tempatnya di neraka. Ya, Quran tidak asli. Kalau tanya mereka, mereka akan takiyah dan saya punya video-videonya ya ulama-ulama mereka mengatakan semacam itu. Ustadz mohon penjelasannya berkaitan dengan hukum rokok dan mohon doanya supaya saya bisa menjauhinya tanya pada rokoknya <laughs> rokok ngomong merokok membunuhmu kan itu. katanya sih si rokok dalam agama Islam <clears throat> Islam adalah agama yang indah Islam adalah agama yang mudah ya kaidahnya apa sampai menjadi satu kaidah fikih kubro la darara wala diror segala yang berbahaya tidak boleh dalam agama Islam dan juga membalas bahaya dengan bahaya. Ya. Nah, di sini pertanyaan saya, rokok bahaya atau tidak? Kalau mengatakan tidak, rokoknya ngomong dulu rokok membahayakan. Mungkin karena keselnya ini orang nggak paham-paham, sekarang rokoknya ngomong rokok membunuhmu. Tapi juga tidak bergeming juga, ya. Nah, di sini Allah berfirman, wala tulku biaidikum tahlukah jangan kalian lemparkan dirimu dengan tanganmu kepada kebinasaan ya dan kebetulan merokok pakai pakai tangan nggak pakai kaki ya wala tulku biaidikum tahlukah jangan lemparkan dirimu dengan tanganmu kepada kebinasaan nah yang mengatakan rokok berbahaya bukan kita tapi ahli kesehatan internasional dunia semuanya bahkan ya kalau rokok tertentu, merek tertentu, boleh sebut enggak ya begini, enggak masalah kali Pak ya. Sampurna itu melarang karyawannya untuk merokok yang kerja di situ. Ya. Coba ini. Bingung kan, Pak? Dan katanya itu sudah dibeli ya apa namanya? E, itu oleh oleh salah satu perusahaan Yahudi. Dilarang ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita juga bisa meninggalkannya karena memang membahayakan terutama berbahaya bagi anak istri yang dekat dengan kita ya kenapa kita bicara begini kita juga harus santun ngomongnya karena sebagian kita mungkin masih belum bisa lepas semoga Allah Ta'ala bisa melepaskannya dan berapa banyak orang yang sudah niat lepas sudah Alhamdulillah bisa lepas karena memang niat untuk lepas dari itu uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz mohon petunjuknya bagaimana caranya mengajak istri supaya ikut mau ikut ngaji. Kalau ada kegiatan-kegiatan kajian, kalau saya ajak selalu nggak mau. Ya. Padahal saya ingin istri saya mau, tolong petunjuknya. Ini petunjuk suruh suruh nyari yang lain yang mau. <laughs> ini, ini pinter ini pertanyaannya. <laughs> Para jemaah rahmati Allah, Berapa kali saya juga meng, meng, mendapatkan pengakuan seorang istri, ya. Dia ngaji suaminya tidak mengizinkan, bukan hanya tidak mau mendampingi istrinya tapi tidak mengizinkan, tapi dia berdoa pada Allah taala, akhirnya Allah buka. Ya. Kenapa? Buka hatinya. Sebab istri semakin mengaji, semakin berbakti pada orang tua, semakin baik pada suami dia paham betul hadis laukun kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh nyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Paham betul. Akhirnya apa? Suami ikut ngaji. Kadang Suami sudah ngaji, istri masih geblek banyak ya. Istri sudah ngaji, suami masih geblek. Maka suami harus sabar. Jadilah sebagai sebagaimana yang disebutkan Nabi semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia wudhu, kemudian dia sholat dua rakaat, lalu dia bangunan istrinya. Istri tidak mau diciprati air, diciprati air bukan disiram satu botol ingat, ciprati air. Ya, semoga Allah merahmati seorang istri bangun di malam hari, lalu dia wudhu, sholat dua rakaat. Lalu setelah itu bangunkan suaminya. Kalau suami nggak mau diciprati air. Subhanallah, suatu kerjasama yang sangat indah. Ini hadis Nabi SAW, hadisnya Sahih para jemaah. Oleh karenanya hendalah bersabar. Hidayah itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu biasanya kalau pengajian ya wabillahi taufik wal hidayah ya yang tidur yang ngantuk bangun karena dianggap pengajian selesai dan konsumsi mau keluar padahal maksudnya ya wabillahi taufiq hidayah meskipun dalil sudah kita sampaikan sampai nyompros ya Quran disampaikan hadis disampaikan tapi tetap hidayah di tangan Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha sesungguhnya engkau tidak bisa beri hidayah kepada orang kau cintai Muhammad tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya hidayah hidayatul taufik. Adapun hidayah hidayatul irsyad seperti ustaz, nabi, innaka la tahdi ila siratim mustaqim, engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Tapi masalah ikut atau tidak itu bukan bukan kita tapi Allah taala. Kepada yang bertanya, bersabar. Pertama berdoa. Ya. Yang kedua, saya ingin bertanya, ya. Kenapa dulu Anda bisa menaklukkan istri Anda sehingga dia siap untuk memberikan segalanya kepada Anda? Dan sekarang Anda tidak mampu hanya mengajak kepada pengajian saja. Apa yang terjadi? Apakah Anda sudah tidak mampu merayu lagi? Ya. Apakah Anda sudah ngapal tangannya untuk mengelus kepalanya istri karena ingin mengelus yang lain? Nah ini pertanyaan para jemaah. Maka ketika kita bisa menaklukkan dulu istri, setiap tidur kita nasihati dengan cara yang baik. Diajak untuk pergi makan bersama, apa kesukaannya. Pandang istrinya, nikmat saya. Minta maaf kalau bisa belum bisa membahagiakan para jemaah. Apa salahnya? Maaf, saya belum bisa begini, belum bisa begitu ya meskipun seharusnya istri itu banyak bersyukur kepada suami karena apa karena yang paling banyak penghuni neraka adalah wanita ya <clears throat> uritun nar faida biaktari ahliha an-nisa ditampakkan pada neraka ternyata penghuni paling banyak perempuan Ya, apakah mereka yakfur billah ya Allah ya Rasulullah, kufur kepada Allah, bal yakfur dan ashir. Tidak, mereka tidak bersyukur pada suaminya, tidak berterima kasih pada suaminya. Kalau dia melihat suaminya berbuat keburukan, dia mengatakan maroaituka maroaitu ma minka Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Nah, ini ya istri. Dan tapi kita harus sabar karena istri Nabi mengistilahkan dengan apa? Perempuan dengan tulang rusuk yang ben bengkok. Ya, kalau dibiarkan tulang itu tetap bengkok, kalau terlalu cepat meluruskan bisa patah alias bisa bercerai. Oleh karena itu pertama doa. Yang kedua adalah penuhi kewajiban kita kepadanya. Ya, jangan sampai kita melalaikan kewajiban. Yang ketiga, kalau masih belum sempurna kewajiban kita, apa salahnya kita minta maaf sehingga dia bisa menerima. Yang keempat adalah ajaklah ke tempat-tempat tertentu untuk bisa yang tidak ada maksiat di situ untuk kita bisa berdua ya, sambil memandang kenapa sih baru nikah bisa saling suap menyuap ya ketika sudah lama menikah tidak bisa saling menyuap ya karena memang ingin nyuapin yang lain itu ya. <laughs> selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh bapak saya nggak pernah sholat dan melakukan kesyirikan dengan membakar kemenyan tiap malam Jumat Kliwon. Sebelum meninggal dunia beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah beliau masuk surga? Pertanyaan yang baik, masya Allah ya. Para jemaah rahmati Allah, jangan langsung kita memfonis sesuatu dengan ini kesyirikan. Ya, jangan langsung. Harus tabayun dulu, harus diperiksa dulu, harus dilihat dulu. Ya, bisa jadi ya orang Arab tuh suka yo ya, membakar kemenyan. Ya, kayu gaharu. Ya, coba antum kalau haji atau umroh ya di mall-mall yang di bawah tower jam yang zam-zam itu. Ini selalu dibakar ya karena saya nggak beli ya cuman kita <laughs> ambil asapnya saja ya mereka suka ya tapi memang baunya disuka ya dan memang jin itu nggak suka dengan bau gaharu tapi kalau di sini dibakar setiap malam Jumat Kliwon itu apa maksudnya kan gitu ya. Nah, yang pasti beliau ketika meninggal baca dua kalimat syahadat. Nabi bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Oleh karena itu, kalau orang mau meninggal talqin, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang meninggal itu dengan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan, "Oh, jangan nanti baru baca la ilaha meninggal, baca Allah Allah saja. Tidak, Nabi menyuruh dengan la ilaha illallah. Kapan? Yang namanya talqin itu ketika sadar dan bisa meniru. Biasanya orang tua kita ketika sadar ditalkin la ilaha illallah, ada yang nepak-nepak kita, nyepak-nyepak. Jangan nanti bapakmu mati beneran ya. Jangan justru ketika masih sadar itu suruh mengucap la ilaha illallah, mengikuti Dan bin Bas mengatakan kalau dia sudah diem nggak ngomong apa-apa, jangan diajak bicara yang lainnya, jangan. Kenapa? Karena kalau masih ngomong yang lain, ingat tanahnya, ingat mobilnya, ingat rumah, berarti bukan itu yang keluar terakhir. Disuruh kurang lagi la ilaha illallah. Sampai benar-benar ya ucapan terakhir la ilaha illallah. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan memang tidak mudah orang begitu para jemaah, enggak mudah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu tidak mudah orang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Insya ya, itu husnul khotimah. Ya. Bagaimana? Bisa jadi beliau sholat antum tidak tahu. Ya, bisa jadi beliau sudah sholat kemarinnya apa? Karena Nabi bersabda, Innallaha la innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugharghir rawahu Muslim. Allah menerima taubat hamba ya sebelum nyawanya di kerongkongan. Ini ada seorang pemuda para jemaah tabrakan mobilnya di Arab di Saudi ya. Kemudian apa? Mau punya ringsek ada polusi datang. Dibuka oleh polisi pintu tersebut, ditalkin oleh polisi. Ucapan la ilaha illallah. Langsung dia tangannya menunjuk begini, la ilaha illallah meninggal pemuda itu. Setelah dikubur selesai, polisi datang ke orang tuanya untuk menghibur, "Pak, kabar gembira anak Bapak ketika dalam keadaan sak sekarat saya talkin dan dia menunjukkan tangannya la ilaha illallah meninggal dia apa kata bapaknya? Ada kabar gembira, lebih gembira wahai bapak polisi. Anak ini baru tobat dua bulan yang lalu. Ya. Anak ini baru tobat anak ini. Subhanallah. Coba ya, masya Allah. Ya. Jadi kita jangan uh, kecil hati dan jangan bangga diri. Ya, ingatlah hadis Nabi bersabda inna hadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu bainaha ila dira fahibiku ahli kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha sungguh ada orang ya, di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli, ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka masuklah dia ke dalam api neraka naudzubillah hadis ini banyak membuat salafus soleh menangis kata Ibnu Rajab sehingga kita jangan pede karena kita sholatnya rajin aja jangan tetap harus khawatir harus takut jangan-jangan ada sombongnya ada riaknya ada angkuhnya yang semuanya itu bisa menghanguskan amal-amal ibadah kita ada juga kata Nabi wa inna ahdakum layak malu bi amali halin ahlin nar hatta ma yakuna bainahu baina illa dira fasidu alkitab fa malu bi amali ahlil jannah fadkhuluha ada juga di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka sampai dia dengan neraka tidak ada jarak kecuali satu langkah. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan di surga, masuklah dia ke dalam surga. Oleh karena itu, bagi yang banyak berdosa jangan putus asa. Bagi mereka yang ahli ibadah jangan berbangga diri. Artinya jangan sampai sombong. Sen seneng bersyukur nggak ada masalah. Tanda iman. Man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyitu fa wa mu'minun rawahun Nasa'i kata Nabi. Nabi bersabda, barang siapa membuat dia senang perbuatan baik yang dilakukan, membuat dia sedih perbuatan dosa yang dilakukan, itulah orang beriman. Yang tidak boleh adalah yaitu sombong, angkuh, ya merasa sok suci la tuzakku anfusakum wa a'lamu biman Allah berfirman kamu jangan merasa sok suci Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang yang bertakwa. Ini oleh karena itu harus tawadhu, harus rendah hati ya. Bagi mereka yang banyak dosa jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Bagaimana yang harus saya lakukan ya? setelah dia salam assalamualaikum waalaikumsalam orang tua tinggal bapak diajak tinggal di Bekasi nggak mau lebih suka tinggal di kampung hidup sendiri di rumah tua atau rumah lama kakak saya tinggal di sekitarnya namun rumah masing-masing bapak saya tinggal sendiri e, apa ini biangnya tidak bisa diam eh, orangnya tidak bisa diam maunya kerja terus ngurusin kebun kalau kalau di saya nggak keras kerasan karena diam saja. Ya, nggak ada masalah. Ya. Misalkan orang tua kita di rumah kita merasa terpenjara karena biasa beliau bergerak, biasa beliau itu kerja, biasa ini enggak ada masalah. Tapi ingat, kalau emang yang di sana ya ada yang bisa bantu urusannya dan kita mampu bayar yang di sana sebulan berapa itu lebih baik. Kalau beliau bersedia, alhamdulillah. Tidak bersedia, kita tidak dosa. Ah, tapi ingat, tentu saja kebutuhan apa yang beliau inginkan, yang beliau senangi, supaya kita juga dapat pahala jangan hanya apa? Jangan hanya menghindarkan diri dari dosa karena tidak berbakti pada orang tua, tapi kita harus jemput bola bagaimana dapat pahala. Bukan hanya takut dosa, tapi bagaimana menghindarkan dosa dapat pahala. Betul, orang tua tidak mau dirawat, orang tua tidak mau di sini. Ya kita nggak dosa, ya. Dan orang tua juga nggak perlu, nggak masalah ridho. Kita juga nggak dosa. Seperti misalnya orang tua kita di sini maunya itu gendong cucunya, ya kalau kita gak, kita tidak menyuruh, tapi orang tua kan seneng seneng sama cucunya nenek itu atau kakek itu para jemaah. nggak dosa bukan berarti kita jadikan pembantu, tidak, ya. Tapi kalau kita ya minta orang tua kita untuk ngurusin anak kita, untuk urin, namanya jadi orang tua sebagai pembantu. Nauzubillah itu tanda-tanda apa? Kiamat, ya. Antalida al-amatu robbataha Budak melahirkan tuannya, ya Ulama menyebutkan itu adalah durhakanya anak pada orang tua, sehingga orang tua seperti budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimana berbuat baik dengan mertua? Apa sama orang tua kita sendiri? Karena orang tua sudah meninggal, yang ada tinggal mertua. Ya. Memang tidak sama orang tua dengan mertua. Ya. Mertua adalah saudara kita, seperti saudara. Tapi merupakan suatu kemuliaan dan orang yang mulia adalah orang yang mau memuliakan apalagi memuliakan orang-orang dekat seperti mertua adalah menunjukkan kemuliaan seseorang ketika dia memuliakan orang tuanya ya. Mem oh, memuliakan mertuanya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah bila anak masuk surga Orang tua otomatis akan masuk surga ya. Kalau iya apa dalilnya? Kalau tidak apa dalilnya? <laughs> Para jemaah rahmati Allah, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, uh, alladzina amanu wattaba'athum imanin al alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahu bin amalihi min syaih dalam surat At-Tur. Orang-orang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, maka kami jumpakan mereka di dalam surga, dipertemukan. Ini menunjukkan kemurahan Allah taala, ya. Nah, apakah kalau uh, uh, orang itu masuk surga anaknya, orang tua bisa masuk surga? Selama orang tua itu tidak melakukan kesyirikan, maka bisa anak menjadi syafaat. Jagakan anak. Dalam hadis Sahih Bukhari, ya, antara kita orang beriman satu dengan yang lain ya bisa saling memberikan syafaat. Ya, ketika orang beriman masuk surga, dia lihat loh mana kawan-kawan saya yang dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal bersama kami. Ternyata ada di neraka. Maka Allah menyuruh untuk ya silakan cari di neraka itu. Kemudian disuruh masukkan ke surga. Ini merupakan syafaat. Para beriman satu dengan yang lainnya apalagi keluarga anak dengan orang tua ya hadis sahih riwayat Imam Bukhari ya Nabi bersabda innallaha la yarfa'u ad-darajata li 'abdi salih fil jannah fa yaqulu ya rab anna li hadhihi fa yuqal bi istighfari waladika laka Allah mengangkat derajat seorang hamba di sorga hamba tersebut ya dia bertanya ya Allah ini untuk saya dari mana ini adalah istighfar yang dimintakan anakmu untukmu maka bisa jadi orang tua yang terfonis neraka bisa masuk surga ya dengan syafaat anak tadi, anak yang soleh, ya, anak yang hafal Quran. Kemudian juga orang tua yang mendapat derajat yang rendah di surga bisa diangkat derajatnya dengan istighfar dari anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara ya, agar kita selalu mengingat Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang Allah Taala. Ya, semua kita ingin seperti itu. Ya, bagaimana kiatnya? Yang pertama tidak lain doa. Doa yang diminta Nabi yang paling banyak kata istrinya Ummu Salamah apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena memang zaman penuh dengan fitnah. Ya, doa kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua adalah datang ke majelis ilmu datang ke majelis ilmu karena di majelis ilmu itulah disampaikan man salaka tarikon yaltamisuhu fi ilman sahalallahu lahu tarikon ila jannah barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga ingat para jemaah jalan menuju surga. Di majelis ilmu ya diberikan apa? In wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya dan kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian di samping itu yaitu berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang soleh, ya almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil seseorang sangat tergantung kepada agama temannya perhatikan dengan siapa berkawan kalau kita misalkan biasa sholat berjamaah kemudian di kantor di situ nggak biasa sholat berjamaah kemudian kita males ya mungkin ada bisikan sudahlah kamu kan biasa sholat berjamaah sekali-sekali nggak masalah itu semua nggak pernah lo sholat berjamaah itu bisikan yang ada ketika mau korupsi, ya jangan korupsi. Karena apa? Di hati ini ada bisikan dua, ya, yang baik dan yang buruk. Yang baik dari malaikat, yang buruk dari jin. Maminkum min ahadin illa wa qad rukina ilaihi qarun min al-jin wa min malaikah. Faqalu wa iyyaka faqala wa iyaya ya, wala ya. wa iyaya fa aslama ya eh, apa walakin aani Allah fa aslama wala ya'muru illa bi khairin kama qala sallallahu Masing-masing kalian ada korin jin dan malaikat. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku. Tapi Allah menolongku. Sehingga jin tadi aslam, tunduk atau masuk Islam. Sehingga tidak menyuruh kecuali baik. Tapi kalau kita ada bisikan buruk, ada bisikan baik. Ketika kita berteman dengan orang yang jelek, ya korupsi misalkan, akan ada bisikan, kamu nggak pernah kamu sekarang pertama kali, kamu cuma 25 juta, yang lain 100 juta. Nah ini bisikan-bisikan dari dari syaitan. Oleh karena itu teman itu penting ya. Masalu al jalisis soleh wal jalisis su kahabilil miski wa nafikhil kir ya. Hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an yuhan tajid dari han tayyibatan wa nafikhul kir imma an yukhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan hobisatan. permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi Penjual minyak wangi ada tiga kemungkinan. Pertama dapat hadiah, yang kedua membeli, yang ketiga kalau tidak dapat baunya. Biasanya kalau pengajian begini ada yang jualan, ya antum gak bau duit, ya lewat coba, masya Allah satu, lewat lagi masalah kedua lewat satunya tiga sudah naik angkot antum pede lagi sudah nggak nggak apa namanya nggak keder naik angkot kenapa karena berteman dengan penjual minyak minyak wangi ya adapun berteman dengan pandai besi tukang lah coba saudara dulu di sampingnya apa yang terjadi kalau nggak terbakar bajunya ya bau asap yang tidak nyaman doa ya kemudian datang majelis ilmu ya kemudian apa Perhatikan teman-teman yang baik. Ada berapa menit lagi, Pak? dua 12 atau ya karena untuk wudhu atau ya. Baiklah, ya 5 menit lagi karena untuk wudhu dan sebagainya salat duhur. Ustaz saya mau tanya bagaimana hukumnya perayaan ulang tahun anak menurut Islam ya. Enggak ada Islam mengajarkan untuk ulang tahun anak enggak ada para jemaah. ya. Gak ada. Ya justru kita itu akan ditanya umur kita ya tentang umur ditanya tadi sudah saya jelaskan ya tidak ada itu adalah uh, yang biasa dilakukan oleh orang-orang dari Islam ya man bahabi kaumin fawa minhum barang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari golongan itu ya oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar Islam kita juga harus melihat karena sudah diwanti-wanti oleh Nabi ya latat tabianna sunana man qabla lakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la fa qul ya Rasulullah al yahud wa nasara qala faman sungguh kalian akan mengikuti ya cara hidup, cara beragama orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian mengikutinya. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasoro? Nasoro ya Rasul, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini sahih. Ya, Allah berfirman, "Walan tardu angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah rela Yahudi dan Nasoro sampai kalian mengikuti milah mereka. Terakhir, bagaimana menyikapi sikap suami yang tidak mengizinkan istri untuk ikut taklim dan menghadapi keluarga yang masih kental dengan adat istiadat. yang pertama sabar, ya. doa dan sabar gak, jangan pernah dihilangkan. Doa itu adalah senjata kita yang ampuh. Doa itu senjata kita yang ampuh. Dan hati manusia kata Nabi inna quluba ibni Adam fi isbi'ai min asabi rahman yasrifu haitsu yasha. Hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah kapan Allah memalingkan. Sehingga cinta dan benci jangan keterlaluan. Ahbib habibaka haunan ma, asaan yakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asaan yakuna habibaka yauman ma. Hadis ini sahih dari Sahih Al-Albani dalam Jami. Cintai orang yang kau cintai sewajarnya karena suatu saat, suatu saat jadi musuh. Bencilah kepada orang kebenci yang sewajarnya karena suatu saat bisa jadi kekasihmu ya maka bagaimana menyikapi itu pertama sabar yang kedua mencoba untuk menjelaskan yang ketiga belikan buku-buku yang sekiranya bisa dibaca majalah ya kemudian yang selanjutnya apa yang selanjutnya adalah bisa mensiasati ya bertambah baik pada suami jangan sampai kita ingin ngaji tapi kan suami tidak paham barangkali dia kepingin ada temannya di rumah atau yang lain lah ya tidak paham sehingga apa suami berusangka istrinya pergi mengaji ya jangan sampai ibu-ibu tambah mengaji kemudian tidak baik tambah suaminya tambah berdebat atau apa jangan ya coba seperti seperti yang saya katakan tadi rayulah kalau ibu-ibu bisa merayu suaminya kenapa tidak bisa merayu untuk bisa mengaji barangkali sampai di sini ya Maaf, sisa pertanyaan belum terjawab karena waktunya sebentar lagi sudah duhur, ya mungkin terbatas toilet sehingga nanti bisa gantian. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus rukun warga yang ada di sekitar Masjid Betul Rahman, kepada Bapak-Bapak RT, kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, kepada warga yang ada di sekitar, kepada jemaah sekalian yang hadir semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Rabbul alamin tentu harapan kita semoga semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya amin Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akhiri ada beberapa maklumat yang pertama kami atas nama DKM mohon maaf kepada akhwat yang ada di bawah karena sound sistemnya kurang sempurna. Insya Allah untuk kajian bulan depan kita akan perbaiki dan insya Allah juga bisa terpasang uh, monitor di bawah. Kemudian yang kedua kami informasikan juga bahwa kajian di Masjid Baitur Rahman ini akan diadakan secara rutin ahad kedua setiap bulannya yang insya Allah untuk bulan Desember akan jatuh pada tanggal 8 Desember dan insya Allah akan eh, mohon maaf November bulan depan jatuh pada tanggal 8 November dan insya Allah kajian, kajian akan dibawakan oleh Ustadz Farid Ahmad Oba. Tadi sudah ada yang bertanya sedikit tentang Syiah Beliau barangkali yang selama ini menggeluti uh, Mencermati masalah Syiah Besok bulan depan insya Allah bisa kita kaji, kita diskusikan Demikian uh, dari kami dari DKM Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. ini taufiq Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.